Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah kita menjelaskan mengenai ilmu terbagi menjadi dua ilmu nadhari sama ilmu nam ittirari atau ilmu Nah kalau fikum ad Ilmu nadhari itu adalah ilmu yang butuh dengan apa? Melihat, memperhatikan terhadap dalil. pun ilmu nam ad itu ilmu adalah sesuatu yang tidak mungkin orang, orang itu menolaknya. La yumkin daf'uhu. Maksudnya manusia itu enggak mungkin menolaknya. Itu enggak mungkin. Seperti misalkan api itu panas, dia menolak itu enggak mungkin. Paham ya? Tapi kalau ilmu nadhari itu ilmu yang perlu mengecek dan meneliti dalilnya. Paham ya? Misalkan Nah, tidak boleh solat tanpa taharah, tanpa bersuci. Dalilnya mana? Itu namanya ilmu nadhari. Paham ya? Butuh dalil. Dalilnya adalah misalkan layak yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadat hingga dia berwudu. Berarti ilmu nadhari, ilmu terbagi menjadi dua, ilmu nadhari sama ilmu apa? Ad-daruri. Ilmu daruri itu ilmu yang nah barakallahu ma la mungkin daf'uhu, yang orang itu enggak mungkin menolaknya. Ilmu daruri namanya, darurat istilahnya. Paham ya? Bahwasanya sesuatu yang Nah, seluruhnya itu lebih besar daripada sebagiannya. Benar enggak ini? Itu enggak bisa tolak itu. Namanya langit itu di atas. Bisa bisa enggak ditolak? Enggak bisa. Itu namanya apa? Ilmu nam ad ada pun ilmu nadhari, ilmu yang apa? Yang na barakallahu fikum yahtaju ila ad-dalil fi isbatihi. Butuh kepada dalil untuk menetapkannya. nam. oleh asy-syekh Al-Imam Al-Amriti rahimatullah alaihi berikutnya beliau akan menjelaskan al-Imam Syihabuddin al amri rahimatullah alaih was-sam'i wal ibsari thumma tali wa ma kana mawqufan 'ala istidlali was-sam'i wal ibsari thumma tali ma kana mawqufan 'ala istidlali ma kana mawqufan 'ala istidlali qalu atani yani Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan qalu atani yani al-'ilmu an-nadhari aw al-'ilmu al-muktasab nah ilmu nadhari atau dikenal ilmu muktasab maksudnya apa ilmu nazar itu ilmu yang di, yang perlu dengan pengecekan dan penelitian ulang dalilnya. Ilmu muktasar itu ilmu yang dicari. Nah, kita sekarang ketika mengetahui sholat itu gak boleh kecuali dengan taharah, mencari gak kita nanti? Mencari dalilnya mana? Nah, itu namanya ilmu al-muktasab. wahuwa huwa ma yahtaju ila istidlalin wa nadarin Itu ilmu yang butuh kepada pendalilan dan juga penelitian atau pengecekan kembali. Wahada aktarul ma'lumat ma'lumati syar'iyyati tahtaju ila istidlal. Dan ini perkara ini kebanyakan maklumat-maklumat syariah yang berkaitan masalah syariat itu butuh kepada istidlal, butuh kepada pendalilan. Enggak boleh celananya di bawah mata kaki. Dalilnya mana? Enggak boleh makan dengan tangan kiri. Dalilnya mana? Perkara syariat itu kan nah, itu namanya ilmu nadhari. Ilmu yang butuh apa? Nah, pendalilan dan mengecek, meneliti gitu loh, enggak sembarangan. Naam. Berikutnya, Naam wa illa la asbahad din al-islami kulluhu daruriyan. Jika tidak demikian berarti menjadilah agama Islam seluruhnya adalah perkara darurat. Kalau tidak ada yang namanya nadori ini. Kafirun menasail ilmi fil ibadat. Kebanyakan permasalahan-permasalahan ilmu masalah ibadah, wafil muamalat atau dalam masalah muamalah kerjasama transaksi, wafil akhlak atau berkaitan masalah akhlak, adab tahtaju ila nadharin wa Butuh kepada penelitian ulang dan juga pengecekan dalilnya فكل ما ma yahtaju ila istidlalin يسمى علما نظريا ilman علما aw ilman Perhatikan ini, maka setiap ilmu yang membutuhkan untuk pendalilan, dalilnya mana? Buktinya mana? Argumennya mana? Gitu loh. Burhannya mana? Maka sesungguhnya ini dikenal dengan ilmu nadhari atau dikenal dengan ilmu muktasab ilmu yang harus cari. Apa maksud paham belum? Dulu mungkin sebelum antum tahu, nah barakallahu barakallahu fikum, nam jenggot misalkan di dicukur misalkan atau misalkan selana di bawah mata kaki. Karena belum tahu. Setelah kita tahu, pasti kita mencari dalilnya mana. Dalilnya mana itu? Nah, itu namanya ilmu an-nadhami. Nah, kita lihat sini, fal ilmu al-muktasab huwa alladhi yahtaju ila istidlalin wa nadharin. Maka ilmu muktasab itu ilmu yang muktasab, ilmu yang dicari. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ilmu yang butuh kepada istidlal, pencarian dalil dan juga penelitian. Dalilnya mana? Nah, seperti dalilnya mana? Nah, cek lagi. Cocok enggak dalilnya seperti itu? Paham ya? Naam barakallahu fikum. Walakin minan nas man yu'tihi walakin minan nas man yu'tihi Allahu malakatan qawiyatan tapi nam sebagian manusia ada yang Allah Taala berikan enam sifat yang sangat kuat dalam artian firasat yang sangat kuat idza rasakha fil ilmi apabila mendalam ilmunya hatta innahu yukhayyalu ilaihi an hadha syai' haramun aw wajibun biduni an yanzura fil adillah bahkan ketika dia itu telah mendalam ilmunya Nah, dia telah digambarkan nah kepada sesuatu bahasanya ini haram, ini wajib, nah, tanpa dia melihat dalil. Karena sudah pengalaman dari itu, paham ya? Jadi orang itu barakallahu fikum terkadang tersamarkan dalam sebuah permasalahan karena kurangnya ilmu, kemudian dangkalnya pemahaman, kurangnya wawasan. Paham ya? Kalau orang ilmunya luas, wawasannya kurang, itu nggak bisa menjelaskan. Ilmunya ada, paham ya? Cuman wawasannya kurang, itu menjelaskan sebatas ilmu yang dia pahami aja. Atau dia ilmu banyak, paham ya? Tapi nggak paham dengan ilmunya, nggak bisa jelaskan. Pahamnya? Atau ilmu punya, paham juga terhadap ilmunya tapi wawasan kurang, itu dia tidak bisa meluas kemana mana Oleh karena itu, nah barakallahu fikum terkadang Allah Taala berikan kepada seseorang itu sifat atau kriteria yang sangat kuat. Eh, dia, dia memiliki istilahnya pemahaman yang sangat kuat, mendalam ilmunya sehingga ketika ditanya hukumnya apa? Boleh. Hukumnya apa? Halal. Hukumnya apa? Haram. Ketika dia walaupun tanpa melihat dalil, itu tapi ketika cocokkan dalil persis itu loh. Paham ya? Karena punya gambaran yang luas bahwasanya luas tadi itu. Nah, jadi misalkan ini hukumnya apa Ustaz misalkan? Hukumnya apa ini Syekh? Hukumnya haram. Syekh belum melihat dalilnya ini. Belum melihat, belum ngecek. Tapi ternyata apa? Karena pengalaman yang luas dikiaskan. Setelah dicek dalilnya, oh ternyata benar dalilnya. nggak boleh hukumnya. Amlo maksudnya ya, ayo nambah barakallahu fikum seperti itu. Nah, misalkan Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah. Allah Subhanahu haramkan apa? Bangkai. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa hukumnya memakan nah bangkai ayam misalkan? Haram. Enggak perlu dalilnya mana dalilnya? Bahwasanya bangkai bahwasanya bangkai ayam itu haram. Lafaz itu enggak ada. Cuman kenapa Syekh atau Ustaz jawab haram? Karena apa? Karena masuk dalam keumuman bangkai. Paham ya? Kecuali bangkai ikan atau bangkai nah belalang, nah kan ini urusannya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ini perlu dibedakan. Kita lihat di sini. Fa idza nadarna fil adillah wajda anna ma khunyila ilaihi sahih. Naam. Terkadang orang yang mendalam ilmunya itu digambarkan di hadapannya itu hukum-hukum. Jadi ketika tanya apa hukumnya enggak boleh, apa hukumnya ini haram, apa hukumnya ini boleh. Itu ternyata walaupun dia belum lihat dalil, tapi ketika dicocokkan pasti gitu loh dengan dalilnya. Karena dia punya wawasan yang luas tadi itu. Jadi semakin mendalam ilmu yang kita pelajari semakin banyak, semakin banyak luas wawasannya. Ketika benar-benar meresapi dan juga merenungi dan mengamalkannya. Kita lihat sini. Fa idza nadhara fil adillah apabila dia melihat pada dalilnya wajada nama khunyila ini sahih. Dia akan menjumpai bahwasanya apa yang digambarkan tadi itu benar. Lakin hadza yakunu ba'da rusukh fil ilm. Tapi yang seperti ini terjadi setelah orang itu mendalam ilmunya. Bukan orang-orang yang baru dalam orang dalam artian itu orang yang dalam ilmunya sudah lama berdakwah misalkan atau sudah lama mempelajari ilmu tersebut sehingga sudah menetap dan melekat di benaknya. Naam. Kita lihat sini. Yu'tillahu al-insana malakatan yahtadi biha ila shawab. Allah Subhanahu wa taala terkadang berikan kepada manusia malakah sebuah sifat atau kriteria. Nah, barakallahu fikum kemampuan yahtadi biha yang dia bisa mengarahkan dengannya kepada kebenaran. Paham ya? Antum kadang seperti itu kan kalau antum tanya Syekh misalkan, "Ya Syekh, apa hukum ini, Mas Syekh?" Syekh jawabnya, "La ba's." Boleh. Walaupun Syekhnya enggak lihat dalil kan, tapi gambaran Syekh itu kalau dengan dalil ada gitu loh. Allah. Nah, barakallahu fiikum. Seperti misalkan Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Madarijus Salikin, "Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil." Dan barang siapa yang berseberangan atau memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, walaupun beliau tanpa melihat dalil di situ, tanpa buka-buka gitu, tapi kalau cocokkan dengan dalil ada enggak dalilnya? Ada. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la misalkan. Nah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula tidak pula sengsara. Mafhumnya yang menghindarkan diri atau menghindarkan dirinya dari dalil, dari petunjuk Allah, maka dia akan sesat dan akan sengsara. Nah, seperti itu caranya. Kita lihat sini barakallahu fikum, ikhwani fillah, lakin laysa ma'nahu anna kullama hakama bihi aqluka aw takhayyalahu fikruka yakunu kama hakamta aw kama takhayyalta. Akan tetapi bukan maknanya bahwasanya setiap bukan maknanya bahwasanya setiap perkara yang akalmu itu menghukumi atau tergambarkan pada pikiranmu itu pasti sebagaimana yang kau hukumi atau sebagaimana yang kau gambarkan. Tidak seperti itu. La buta fil umur syar'iyyah min al marji' ila syara'. Pasti tetap harus eh, masih butuh apa? masih butuh di dalam masalah menetapkan perkara-perkara syar'iyyah itu butuh ada sumber syariat. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas yang sahih. Empat ini. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas yang sahih. Nah, seperti itu. Qala al-Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih. Wahadul wahadul isbilali kul istidlali kull ma yudtalab. La dalilan mursyidan lima tulib wahadul isbilali kul ma yudtalab wa haddul kul ma yutalab la dalilan mursyidan lima tulib Nah, ini perhatikan barakallahu fikum fidakumullah. Di sini sebutkan bahwasanya batasan atau pengertian daripada pendalilan atau batasan pendalilan katakanlah mayit telat yaitu sesuatu yang bisa diambil atau didatangkan nam lana eh, didatangkan kepada kami dalilan dalilnya mursyidan yang bisa menghantarkan atau membimbing lima tulis terhadap perkara yang dicari. Jadi misalkan eh, Syekh atau ya Ustaz apa hukumnya memakai celana atau sirwal? di bawah mata kaki. Hukumnya haram. Dia tanpa melihat dalil seperti haram misalkan. Gitu Karena dia sudah pengalaman dan tahu dalilnya gitu loh. Kemudian setelah itu dalilnya mana Dalilnya baru menyebutkan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar misalkan. Asy Abu Hurairah itu. Eh, seluruh pakaian eh, yang menjulur di bawah mata kaki maka itu termasuk bagian dari api neraka. Kemudian juga dalil yang lain, innallaha la yanzuru ilal musbil. Sungguhnya Allah Taala tidak melihat kepada orang yang musbil, yaitu yang memanjangkan pakaiannya, celana sirwal dan misalnya ke bawah ke bawah mata kaki. Nah, setelah itu apa? Setelah itu berarti oh ternyata cocok. Dia mengatakan haram ternyata benar dalilnya ada. Nah, itu namanya apa? Namanya pendalilan. Nah, barakallahu fikum. Ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi al istidlal ja'a bihi al-mu'allif rahimatullah alaihi istidradan lid-dalil. Istidlal mencari dalil itu beliau al-mu'allif al-imam al mendatangkan istidradan lid-dalil Nah, dalam rangka untuk mengeluarkan nah atau pembahasan itu keluar dari pembahasan masalah dalil. Buat dalil, sedangkan dalil itu sendiri adalah huwal istidlal. Dalil itu adalah istidlal, mencari petunjuk. Nah, dengan dalil tersebut. Kenapa? Karena ad-dalil huwa ma huwa alladhi yursyidu ilal al Dalil itu adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia cari. Ya enggak? Huwa alladhi yursyidu ilal al Sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia cari. Itu kan dalil namanya. Nah, barakallahu fikum. Misalkan antum nah, mau pergi ke sebuah kota, butuh dalil menuju arah. Paham ya? Itu kan menunjukkan sesuatu yang antum cari. Paham ya? Kalau enggak ada enggak ada arah-arahnya mungkin kita bingung, tersesat di jalan antum. Nah, ini juga sama. Ketika kita berjalan menjalankan agama syariat Islam ini butuh dalil agar kita tidak tersesat dan berjalan lurus di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat sini, huwa fi'lul mustadil Istidlal itu adalah perbuatan orang yang mustadil. Mustadil itu adalah orang yang nah, meminta dalil atau orang yang berdalilkan dengannya. Agar mustadil namanya. Istidlal berarti pendalilannya. Nah, kalau dalil ya dalilnya itu makotnya kun sahihan makotnya kun ghair sahih perhatian ini. Terkadang yang namanya orang berdalil itu terkadang benar, terkadang tidak benar. Paham ya? Misalkan ada ayat-ayat sahih, ayatnya benar sahih ya, hadisnya sahih cuman orang berdalilkan dengan ayat atau orang berdalilkan dengan hadis yang sahih itu belum tentu pendalilannya benar itu loh. Belum tentu apa? Pendalilannya benar. Contohnya sekarang dia ngambil dalil yang sahih diletakkan untuk apa? Untuk berdalilkan atau menguatkan hawa nafsunya. Dalilnya sahih enggak dalilnya? Sahih, cuman dia keliru dalam pendalilan. Paham ya? Jadi tidak setiap orang yang berdalil itu benar. Dilihat. Nah, dalilnya sahih, sahih. Kemudian sesuai enggak dalilnya itu diterapkan pada sesuatu tersebut? Paham belum maksudnya? Nah, kalau sesuai berarti kalau sesuai berarti bagaimana? Ya benar. Misalkan enggak boleh makan dengan tangan kiri. Dalilnya mana? Dalilnya ma asfala minal kabairin minal izari finnar misalkan. Eh, dalilnya adalah setiap yang menjulur di bawah mata kaki adalah bagian dari neraka. Padahal apa? Yang diucapkan tidak boleh makan dengan tangan kiri. Ya, dalilnya dia ngambil hadis hadis yang lain sahih hadisnya. Hadisnya sahih cuman dia keliru dalam meletakkan dalil. Itu enggak boleh ya. Nah, seperti itu. Kalian lihat sini. Katsiran ma yastadillu insan bi ayatin aw bi haditsin. Banyak sekali orang yang berdalilkan nam dengan ayat atau hadis. Walakinnaha la takunu dalilan Tapi pada asalnya dalil yang dipakai dia itu bukan nah bukan petunjuk untuknya dalam arti bukan dalil untuknya. Dalilnya benar diambil sama dia untuk berdalilkan dengan permasalahan yang mencocok hawa nafsunya. Nah, itu tapi nggak tepat seperti itu ya. Li'annahu lam yahtadi ila madluliha. Karena belum bisa menghantarkan, belum bisa menunjukkan berapa apa yang dia inginkan. Paham ya? Orang tanyanya, katanya hukum enam gambar nafsu bernyawa itu haram. Naam haram. Dalilnya mana? Dalilnya la yashrabanna ahadukum iman misalkan. Dalilnya jangan kalian minum dengan berdiri. Wah, cocok dalilnya? Enggak cocok. Pertanyaannya, gambar nafsu bernyawa itu hukumnya dan haram kok malah dalilnya jangan minum dengan berdiri. Paham ya? Padahal dalilnya itu benar, cuman dia keliru dalam meletakkan dalil. Jadi tidak setiap orang yang berdalil itu, wah ini fulan masya Allah ya, kenapa berdalil terus? Dalilnya cek dulu, tetap nggak pas nggak dalilnya yang dipakai pakai? ya? Nah, paham salah ya? Jadi ketika orang itu berdalil, upayakan dalilnya pas dan sesuai. Makanya, misalkan gambar makhluk bernyawa hukumnya haram, dalilnya mana? sesuaikan dalilnya adalah di antaranya ancaman-ancaman mengenai orang yang penggambar makhluk bernyawa, ancaman orang-orang yang masukkan enam gambar masuk bernyawa di rumahnya. Paham ya? Naam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat tidak masuk dalam rumahnya yang dalamnya ada gambar makhluk menyawa dan yang ada anjingnya. Kemudian juga Rasulullah mengatakan inna syaddan nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang dahsyat adabnya dari kiamat adalah para penggambar makhluk bernyawa. Ada dalilnya berarti pas kan cocokkan itu? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Naam, jadi perlu diperhatikan. Adapun pengetahuan pengecualian itu sebutkan para ulama jelas tidak perlu dipandang lebarkan seperti KTP, paspor, SIM itu perkara yang kita tidak bisa mengelak kalau seandainya mereka membolehkan kamu boleh bikin SIM tanpa gambar pasti kita akan milih itu paham ya? kamu boleh bikin, bikin KTP tanpa foto pasti kita milih itu tapi apakah bisa? tidak bisa itu keharusan dari mereka dosa mereka kita nggak nanggung paham ya? adapun bermudah-mudahan hati-hati hanya uang misalkan uang kalau misalkan gambar Soekarno Hatta 100 ribu itu mereka bolehkan kalian coret gambarnya boleh tetap laku silakan tapi apakah laku? Kan mungkin nggak laku. Oleh karena itu, na'am barakallahu fikum termasuk perkara darurat dosanya bukan kita. Cuman kalau di rumah jangan dipaparkan di atas meja, disimpan di lemari atau disimpan di dompet gitu misalkan. Jangan ditampak-tampakkan. Apa maksudnya ya? Nah, itu termasuk pengecualian yang kecuali para ulama. Nah, tidak perlu dipandang lebarkan lagi. Adapun hukum asalnya sempit sekali. Dalam artian tidak boleh bermudah-mudahan dan gambar makhluk bernyawa. Anak kecil misalkan, ini kan larangannya orang besar, anak kecil boleh. Dalilnya mana? Kok anak kecil boleh itu? Berarti orangnya ngawur, nggak punya pendalilan itu loh. Anak kecil nggak masalah lah, anak kecil gambar makhluk nyawa nggak masalah. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya perbuatan Aisyah main boneka, misalnya apakah mengharuskan Aisyah ketika bermainan boneka ada kepalanya? Paham ya? Kan kita nggak tahu juga kan? Kita bawa kepada mana yang positif bukan negatif. Paham ya? Oleh karena itu jangan mudah apa? Jangan mudah mencari apa? Mencari alasan. Sami'na wa ta'ana selesai. Kami mendengar dan kami taat. Gambar makhluk nyawa haram itu hindari yang kita kira tidak bisa menghindar bagaimana simpan paham ya? seperti tadi itu KTP paspor SIM uang ada pun perkara-perkara yang mudah seperti beli rinso atau beli sampo atau beli sabun dan gambar segera dihilangkan bismillah paham ya jangan tunda-tunda nah kalau butuh sepedol beli sepedol hapus semuanya bismillah kalau bermudah-mudahan itu nanti lama-lama berat paham ya karena aslinya semua itu ringan ringan itu kalau ada upaya dan usaha tapi kalau nggak ada upaya dan dan usaha berat semuanya nggak ada yang ringan Orang pakai sarung berat nggak aslinya? Aslinya berat nggak aslinya? Kalau orang belum terbiasa berat, tapi kalau kenapa ringan? Karena ada upaya dan usaha tadi loh. Paham ya? Oleh karena itu sunnah itu harus dijalankan seperti caranya. Jangan kalau gini, kalau gitu, kalau gini, kalau gitu, ya udah usah belajar. Kalau teman banyak alasan. Paham ya? Orang itu kan dikasih solusi, menerapkan solusinya. Bukan dikasih solusi malah tambah apa? Lari. Berarti dia nggak mencari solusi gitu. loh. Allah musta'an. Perlu diperhatikan. Nah, Kembali kepada pembahasan kita barakallahu fikum, tidak setiap orang yang berdalilkan dengan sebuah dalil itu dianggap benar. Seperti orang sufi. Orang sufi itu kalau zikir mereka tuh hu hu hu hu. Itu ada dalilnya. Dalilnya wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Wa ma ya'lamu junud rabbika illa Nah, hu itu Allah Taala katanya. Sehingga mereka zikirnya hu hu hu. Itu enggak benar. Ayatnya benarnya benar. Tapi ketika mereka meletakkan ayat ini pada pendapat mereka, pemikiran hawa nafsu mereka tidak benar. Mahfum salah ya? Jadi jangan tertipu. Oh, ini para dai roja ini TV roja ini mereka keluarkan dalil mereka ketika membolehkan televisi. Nah, dalilnya cek dulu. Dalilnya sahih enggak? Sahih. Tapi benar enggak meletakkan pada tempatnya gitu loh. Paham ya? Atau sekedar menguatkan hawa nafsu mereka atau dalil itu. Nah, barakallahu fikum. Ternyata sudah cek fatwa ulama ujung-ujungnya. Fatwa ulama bukan dalil ya akhi barakallahu fikum. Fatwa ulama itu bukan dalil mana karena berseberangan dengan syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, sama hubal istidlal? Sekarang berarti apa itu istidlal kata Syekh Ibnu Utsaimin? Yaqul ma'alif rahmatullahi alaih, "Qul ma yusallat lana dalilan mursyida lima tulib." Yakni maknahu maknanya istidlal itu adalah annal istidlala an tazdaliba dalilan mursyidan lil matlub. Perhatikan ini. Istidlal itu adalah engkau mendatangkan sebuah dalil yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia cari. Paham ya? Engkau mendatangkan sebuah dalil yang bisa menghantarkan kepada perkara yang dia inginkan atau yang dia cari. Paham maksudnya ya? Misalkan katanya orang yang wudu atau katanya orang yang sholat tanpa taharah itu enggak sholatnya enggak diterima. Ya benar. Nah, akhirnya mana sih dalilnya? Paham ya? Mana sih dalilnya? Berarti dia mencari dalil kan? Nah, butuh sesuatu yang bisa menghantarkan kepada apa yang dia cari. Disebutkan dalilnya adalah hadis Abu Hurairah misalkan, muttafaqun alaih. Apa lafadznya? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda misalkan. Allah Taala tidak menerima salatnya salah seorang dari antara kalian apabila berhadas hingga dia wudu. Oh, jadi selesai kan berarti. Berarti dihantarkan dengan sesuatu tersebut kepada apa yang dia inginkan. Itu dalil. Itu namanya dalil. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahmatullahi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lanjutannya, misal dari contohnya hal tersebut, yas'aluka sa'ilun ada orang bertanya kepadamu. Wa yaqulu laka ada juga yang berkata kepadamu. Idza zidtu fi sholati rak'atan, apabila aku menambahkan satu rakaat dalam solat, fahal as asjudu ba'da salami aku bersalam. Sujud sahwinya itu dilakukan setelah salam atau sebelum salam. Seharusnya solat maghrib tiga berapa rakaat? Tiga rakaat. Ternyata tidak solatnya empat rakaat. Wah, uh, empat rakaat. Nah, sujud sahwinya kapan? Setelah salam atau sebelum salam? Kan perlu pembahasan ini. Setelah salam atau sebelum salam kita lihat di sini. Tabhasu anta fil adillah Engkau membahas, mencari. Nah, fil adillah mencari pada dalil-dalilnya yang ada hatta tasila ilal matlub hingga engkau sampai pada apa yang engkau inginkan. Yusama dan bahas Ini berarti pembahasan. Ana masih bingung ini. Bagaimana sih Sut-sahwinya setelah salam atau sebelum salam? Wah, dia mencari kitab-kitab itu dibuka-buka sama dia. Sampai ketemu itu namanya pembahasan namanya. Namanya pembahasan. Sumal hukmu ala masalah kemudian setelah itu barulah menghukumi terhadap permasalahan bidalilnya dengan dalilnya yusama istidlalan. Itu dikenal dengan pendalilan namanya. Setelah ketemu, oh ini ketemu nih. Oh berarti hukumnya seperti ini. Ayo, berarti apa? Berarti dia berdalilkan dengan apa? Dengan dalil yang ketemu tadi itu. Oh, dalilnya ini berarti maknanya adalah untuk ini, untuk seperti ini. Idan jika demikian al-istidlalu fil haqiqah ikhtisaran huwa talabud dalil. setelah ringkasnya enggak usah panjang lebar, yang namanya istidlal itu adalah mencari dalil Nama istidlal namanya, mencari dalil. Fa kaunuka tatlubud dalil, maka keadaanmu mencari dalil yusamma hadza istidlalan. Ini dinamakan istidlal, mencari pendalilan. Summa bikul wakinah awil hadithah. Kemudian na'am barakallahu fikum, engkau akan mencocoki kenyataan ataukah ya, eh, kejadian atau permasalahan ala hadab dalil di atas dalil ini. Summa bik kemudian engkau menerapkan. Kemudian engkau menerapkan kejadian atau permasalahan di atas dalil cocok enggak ini? Gitu? Kejadian ini dibawa kepada dalil ini cocok enggak kira-kira? Paham ya? Seperti misalkan Allah Taala mengharap inna nam inna maharrama alaikumul maitata. Ila akhir ayat, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian bangkai. Nah, ini, umum ini ya. Ada orang tanya, "Ustaz, hukumnya apa Ustaz makan bangkai ayam atau bangkai kambing?" Kemudian misalkan dia harus mencari dulu, oh, hukumnya tak tarik dulu misalkan nyari-nyari ternyata ada lapat sesungguhnya Allah Taala mengharamkan bangkai nah ketemu dalilnya kan kira-kira cocok gak ini lapat lafaznya di bawah dalil itu oh ternyata cocok keumuman bangkai mau bangkai ayam bangkai kambing bangkai sapi paham ya itu hukum asalnya gitu kan oh berarti hukumnya haram nah itu namanya pendalilan paham maksudnya ya mencari dalil hingga ketemu wal istidlalu matlubun likulli man yumkinuhu an yastadil dan mencari dalil itu perkara yang ditekankan perkara yang diperintahkan bagi setiap orang yang memungkinkan untuk mencari dalil. Amal ami, pun orang awam, perhatikan orang awam, Fa'inal innal istidlala fi haqqihi khairu matlub. Adapun yang dalil dari nah, pun mencari dalil untuk hak dia itu bukan perkara yang diharuskan. Orang awam kan enggak tahu apa-apa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum dinasihati, Pak. Ini sirwalnya atau celananya upayakan di bawah di atas mata kaki, Pak. Iya, siap. Langsung yang dalilnya mana? Paham ya? Bingung biasanya dikasih orang awam bingung. Nah, sekarang prosesnya bedakan antara orang awam dengan talabul ilm. Kalau pencari ilmu harus mencari. Paham ya? Bukan orang awam kan istilahnya. Kalau orang awam kan istilahnya ya orang awam, ma'atuf Paham ya? Tapi kalau pencari ilmu mencari. Nah, lama-lama akan dapat dan dihafalkan. Kita lihat sini, li'annahu qad yastadillu fa al adilla 'ala wajhin sahih. Dikarenakan kalau orang awam itu dikasih dalil nanti malah justru dia menggunakan dalil itu tidak dengan apa? Tidak dalam bentuk yang benar gitu loh. Paham ya? Nah, kita ini mau menuntut ilmu kemana? Berbondong-bondong satu kampung mau kemana ini? Mencari ilmu kemana? Ke negeri Cina. Nah kok bisa Pak? Nah, dalilnya ada Rasulullah mengatakan utlubul ilma walau bisin katanya. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Padahal hadisnya apa? Palsu, lemah. Paham ya? Jadi tidak setiap tidak setiap hadis juga benar dan tidak setiap orang yang berdalilkan yang hadis yang sahih itu benar pendalilannya. Paham ya? Dilihat, dilihat dicek lagi. Paham ya? Orang awam kan itu kan intinya penting kan hadis yang penting. Yang penting hadis itu orang awam itu. Yang penting dalil. Lah perkara sahih atau enggak sahih itu bukan urusan kita, namanya dalil. Biasanya gitu kan? Kalau kita enggak, kalau ilmi mencari dalilnya sahih enggak? Benar enggak? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan. Yang tanah air yang mana dulu? Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu kan dalilnya juga lemah, dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Perlu diperhatikan. Nah, ala kulli hal atas berbagai macam keadaannya istidlalu talabud dalil istidlal itu adalah mencari dalil wala budda an yakuna mustadil ahlan dalil maka hendaknya orang yang mencari dalil tersebut atau orang yang menggunakan dalil tersebut adalah orang yang ahli dalam bidang tersebut bukan sembarang orang oleh karena itu pendalilan pun juga butuh wawasan dan juga pemahaman dalam berdalil dan juga tidak sembarangan dalam berdalil barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu dari kalangan lebih bid'ah dalal, hizbiyun dan misalnya mereka bermudah-mudahan dalam apa? membolehkan ini, membolehkan itu. Kalau kita telusuri sumbernya bukan dalil seringnya. Sumbernya bukan dalil tapi fatwa ulama yang mencocoknya apa? Yang mencocoki keadaan mereka. Oleh karena itu Syekh Mubil bin Hadil Wadi rahmatullah alaih dalam sebuah kasetnya beliau mengatakan la tarkan ala hizbi. Jangan kamu percaya kepada orang hizbi idza qadha au addal jika dia itu mencaci atau memberikan rekomendasi. Kenapa? Li'annahu yu'addil naman yuwafiquh. Nam wa yakdah man Karena ahlul atau karena orang ini itu biasanya dia itu kan memberikan rekomendasi orang yang mencocoki dia dan akan mencaci orang yang menyelisih dia. Oleh karena itu kalau kita perhatikan fatwa para ulama yang kira-kira cocok diambil, yang kira-kira berseberangan ditinggal oleh mereka. Allah musta'an. Berarti apa sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun dalil kita adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah difahmi salafil ummah. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Subhanakallah. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Alhamdulillah. astaghfiruka wa atubu alamin.